Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Eh, berbicara tentang kewalian seseorang atau tentang wali, maka sangat sulit bagi kita selaku orang awam untuk mengetahui tingkatan atau kewalian seseorang. Karena ada juga seorang wali yang memang sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sering disebut dengan wali mastur. Nah, yang ingin saya tanyakan guru, bagaimana kita mengetahui ciri-ciri seorang wali ataupun setidaknya eh, karakteristik ataupun apa ya? Karena memang banyak ulama yang mengatakan tidak akan mengetahui kewalian seseorang terkecuali bahwa dirinya adalah seorang wali juga. Itu yang pertama. Yang kedua mohon penjelasan tentang wali yang jazab. Terima kasih guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyembunyikan para kekasih-kekasih Allah di antara hamba-hambanya. Inna Allah yuhibbu min ibadihi al-atqiya al-akhfiya. Termasuk wali tingkatnya tinggi adalah al-atqiya al-akhfiya yang tersembunyi. Idza hadaru lam yu'rafu, jika ada enggak ada yang tahu kalau itu wali. Wa idza ghabu lam yuftaqadu, kalaupun pergi pun enggak ada yang mencari. Sebetulnya pendidikan yang penting itu bukan kita melihat ke sana, melihat ke diri kita sendiri. Bagaimana kita membangun khusrudan mungkin di kiri kanan kita adalah waliullah. Kita berprasangka baik kepada orang yang ada di kiri kanan kita. Mungkin dia adalah waliullah. Adapun ciri-ciri umum waliullah adalah orang yang Dikatakan di firman Allah dalam hadis qudsi Ana ana yadahu allati yabtisu biha. Yang dikatakan aku tangannya untuk memukulnya, aku matanya untuk melihatnya. Aku kakinya untuk melangkah. Arti waliullah adalah orang yang dibimbing oleh Allah. Dipilih oleh Allah karena kekasih Allah. Allah tidak rela kalau dia melakukan kemaksiatan. Ada taufik rabbani. Jadi hamba tersebut dijaga. Seperti dikatakan bahasanya dalam mukaddimah kitab Sirajut Talibin disebutkan kama annal anbiya'a ma'sumun fa innal awliya'a mahfuzun. Kalau para nabi itu maksum, dijaga oleh Allah dari dosa, tidak akan berdosa, tapi ketahuilah waliullah dijaga sehingga tidak mudah melakukan dosa. Tapi tidak maksum, mahfud. Maka enggak ada wali melakukan maksiatan seenaknya, enggak ada itu. Itu wali setan. Wali. Ya kalau wali melakukan maksiatan bagaimana ini? Enggak ada wali melakukan kemaksiatan. Enggak ada. Itu bualannya orang-orang yang pengen mengangkat wali-wali palsu. Enggak ada wali melakukan kemaksiatan. Nah ini harus dipahami makna ini. Wali adalah menjaga. Kama annal anbiya ma'sumun fal uliya mahfudun. Nabi maksum dijaga oleh Allah karena dicintai oleh Allah dan para kasih Allah luar dijaga oleh Allah. Sehingga susah melakukan keharaman. Ia melakukan dosa tapi mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah berbangga dengan dosa, tidak akan menjadi waliullah. Ini sudah. Kalau ternyata ada orang yang melanggar syariat, melanggar syariat, dihukum dengan syariat. Kalau masalah menghukumi wali itu urusan Allah bukan urusanmu. Sehingga ada halaj. Tahu halaj? Halaj adalah orang yang setelah itu dikatakan sebagai waliullah. Karena dia punya mengata, punya mengatakan dia punya kalimat yang maksiat dia. Maksiatnya bukan maksiat seperti zina, lebih gede daripada zina dan seterusnya. Yaitu apa? Menyekutukan Allah. Anil haq. Aku adalah Tuhan Allah. Nah, tapi kok dikatakan wali? Dia waktu mengatakan anal haq dianggap oleh para ulama kalimat syirik. Karena dianggap sebagai kalimat syirik dipenggal lehernya. Setelah dipenggal lehernya ada tanda darahnya mengucapkan syahadat dan darahnya wangi. Sehingga para ulama berhusnudon. Jadi waktu mengatakan anal haq dia tenggelam dalam dunia kecintaan kepada Allah. Sehingga yang ia ucapkan anal haq yang ada hanya Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah, anal haq. Ditafsiri setelah itu tapi kapan? Setelah dipenggal lehernya baru diakui wali. Maka hari ini kalau ada orang maksiat, lalu dikatakan wali, penggal dulu lehernya kalau baunya wangi baru dianggap wali. Gitu loh, selesai. Jangan dibuka celah-celah ini. Bapaknya wali besar, anaknya pemalas, tidak pernah ngaji. Macam-macam melanggar nih. Eh sama muridnya dikatakan wali, penggal dulu lehernya baru nanti kalau darahnya wangi baru kita anggap wali. Kita ziarah kuburnya nanti. Ini syariat pedang syariat memegang leher itu. Jadi syariat ditegakkan jangan di, di, di, di orang jangan diberi bualan dengan cerita wali ini. Minum minuman keras. Ya, minuman keras cambuk dulu. Setelah dicambuk nanti kok ada tanda-tanda, berarti dia wali. Cambuk dulu kalau minuman keras. Wali melanggar Allah, enggak masuk akal wali melanggar Allah bagaimana? Begitu saja majdub, orang majdub. Majdub itu majdub itu yang ditarik dirinya kepada Allah sehingga dunia ini tidak diras. Ya. Jadi kayak orang gi di dunia tidak seperti dunia. Tapi majtub hakiki. Ada majtub, wali majtub artinya apa? Dirinya sudah dengan Allah, tapi martabat di dunia dengan manusia dianggap seperti gila. Kita orang majtub seperti gila karena apa? Akalnya sudah tidak ada kesadaran. Diajak ngomong nyambung Allah, nyambung Allah, Allah, Allah. Tapi majtub beneran. Sekarang majtub palsu. Kalau urusan majtub, majtub. Sama duit tak sama perempuan enggak majtub. Ini kan musibah. Duit seratus ribu tahu, lima ribu tahu. Masih berkasih duit. Cantik perempuan, jelek. Lah ini sama lihatnya ini. itu pilih perempuan lirik begini sama duit seneng sama Majdub itu ini. Ini ini gara-gara bapaknya keburu meninggal belum sempat didik anaknya nggak Nah, Majdub. Kalau Majdub hakiki ada ditemukan ada wali Majdub di Jawa Timur salah satu guru mulia menyatakan ada seorang wali Majdub. Memang betul matanya itu bukan mata maksiat ngelihat perempuan kayak nggak lihat perempuan. Tiba-tiba mukuli perempuan di, di bokongnya perempuan di pasar pok pok pok. Tapi bukan karena syahwat kan pok pok. Tiba-tiba ngasih syarat perempuan itu sudah lama pengen hamil, eh besok hamil. Tapi nggak pernah cowal-cowel, nggak pernah hayal syahwat ini ada. Tiba-tiba di pasar ngebuki bokongnya orang. Secara syariat haram kan? Tapi majdub, kalau dapat duit kasihkan sama orang. Ayo yang majdub palsu ini, duit beli. Alhamdulillah. Mm, Majlub-majluban. Hingga pada suatu ketika ada orang jualan di pinggir pak jalan, dipukulin. Mukulin orang kan haram. Ada beberapa orang nggak mau, nggak mau pergi. Tujuh menit kemudian lima menit truk nabrak. Yang nggak mau pergi mati. <laughs> Ini kan ketabrak truk. Ini majlub nggak Orangnya nggak aneh, nggak nggak. Ya begitu memang keadaannya. Majlub beneran itu. Majlub dibuat-buat. Memang wali majdub zaman sekarang ini lebih disenangi daripada wali punya ilmu. Kalau majdub banyak yang senang, banyak duitnya nanti. Ya, wali majdub banyak duitnya. Kalau wali lempeng susah cari duit, mana kan kacau. Duit, no, no, no. Ya. Dan berguru bukan kepada wali majdub. Gurumu bukan wali majdub. Kalau ada wali majdub, dia adalah orang yang majdub seperti orang makom gila. Orang gila ketahuilah surga itu. Dan dia dengan Allah. Orang gila dari kecil mati masuk surga. Sudah itulah makamnya wali majtub di dunia adalah gila. Ada pun masalah kedekatan dengan Allah itu adalah makam tinggi di hadapan Allah. Sudahlah. Ini yang harus kita tegakkan. Ada. Saya melanggar, melanggar sudah selesai ditegur kalau Anda cinta. Makanya nanti ada husnudzan dan setelah husnudzan enggak boleh suudzon. Anda husnudzan kepada guru, husnudzan. Tapi kalau guru melakukan keharaman tidak ada husnudzan lagi. Tapi juga tidak boleh suudon, ditegur, diingatkan. Enggak ada suudon di sini. Ingat ya. Khusrudon, ah barangkali, barangkali, barangkali. Tahu kenyata benar-benar melakukan maksiatan. Ditanya, ditegur, maka menggunjing tidak berlaku dalam dunia wilayah. Dunia perwalian enggak ada. Sekarang lihat di balik angan-angan. Wah dia begini, fitnah begini, fitnah begitu, fitnah begini. Alhamdulillah yang difitnah. Yang nasib yang menfitnah ini. Gunjing sana, gunjing sini, nasib yang menggunjing, yang untung yang digunjing. Makanya hati-hati. Apalagi yang digunjing wali beneran, naudzubillah, habislah kita. Enggak ada wa. wali majdub bukan untuk kita berguru dengannya. Berguru kepada wali majdub, diajak majdub nanti. Kalau berguru dengan ahli ilmu, wali ilmu. Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti adalah seorang uh, alim yang punya bapak Mullah Ramadan Al-Buti. Dan beliau dikatakan oleh Sayyid Ali Al-Maliki bahwasanya abahnya ini adalah waliul ulama alimul aulia Allah. Walinya para orang alim dan alimnya para wali. Berbaikan Berpegang kepada syariah, tegas, ya, ada aneh-aneh. Sekarang semakin aneh, semakin tinggi pangkat walinya. Ini kan dunia kocak sudah, dunia kacau. Sehingga orang istiqomah nggak laku. Nah, Rasul harus gandeng ini. Sehingga kadang-kadang disetting sedikit aneh biar orang kagum kalau ente wali. Jadi anak kiai harus sedikit aneh-aneh nanti. Kalau tidak aneh tidak cepat jadi wali kan. <laughs> nah, ini macam-macam ini. Musibah tidak istiqomah. Ingat jangan suudon kepada orang lain. Baik itu ada masalah wali majtub. Majtub adalah diangkat akalnya, dia makomnya seperti orang gila. Tidak wajib melakukan ini itu karena dia orang gila. Adapun masalah kedekatan kepada Allah, itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wali yang hendaknya kita jadikan guru adalah wali. Adapun wali mastur mungkin membantu kita, mungkin ini wali mastur bab lain. Jadi ada wali mastur, wali masyhur yang harus kita hormati, kita muliakan secara lahir. Wali mastur untuk bangun khusnudan kita kepada Allah. Adapun wali majdub adalah apa? Untuk apa wali majdub? Ya untuk kembali lagi untuk kita bisa berkhusnudan kepada orang-orang yang akalnya hilang itu. Supaya tidak direndahkan di bangsa manusia. Biasanya kalau punya anak gila itu sudah merasa minder dan sebagainya. Ketahuilah, orang gila enggak punya dosa. Melihat haram pun tidak dianggap haram oleh Allah. Kita ini dikit haram sana, haram sini, haram sana, haram sini. Semoga Allah mengampuni semuanya. Waliullah harus berpegang kepada syariat. Abu Yazid Al-Bustami wali besar. Wali besar sampai dikatakan Wali itu kalau dibuka hatinya sudah tidak malu lagi. Karena apa? Lahir batinnya sama. Imam Abu Yazid Al-Bustami mendengar berita tentang seseorang yang disifati kalau dirinya itu wali. Dicari. Dicari. Karena rindu. Seorang wali, seorang soleh akan rindu kepada waliullah. Ditunggu di masjidnya lagi melakukan sholat. Keluar dari masjid, buang ludah di tembok masjid. Ditinggal. Wa kaifa yu'manu bi asrarillahi ma lam yuhafid ala syara'illah? Gimana akan mendapatkan sir dari Allah? Syariat dohir saja tidak dijaga. Maka enggak ada wali melanggar syariat dohir. Hah? Enggak ada wali. Siapapun dia, itu wali palsu. Selesai. Jangan diracuni orang untuk percaya wali-wali palsu. Nah. Kalau sudah melanggar syariat, syariat. Penggal lehernya dulu, kalau darahnya wangi, menulis Allah, baru kita anggap wali. Ini harus kita ketegakkan. Ini wali-wali walian semacam ini. Coba biasanya lihat. Kalau sudah senang yang wali-wali yang aneh itu lihat obrolannya, kuncing, ngobrolan sampai jam pagi, tahajudnya mana. Ini mah obrolannya ngaco-ngaco. Ada gonjingan, ada ini. Biasanya wali-wali palsu itu ceritanya aneh-aneh, tidak membangun ilmu, tidak mendidik orang. Mungkin melihat orang melanggar syariat pun diam saja, enggak ada semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Karena wali palsu. Semoga Allah menjadikan kita semua wali. Tersembunyi. Kalau Allah menjadikan wali kepada kita, wali tersembunyi. Agar tidak menjadi fitnah untuk anak-anak. ya. Semoga disembunyikan wali tersembunyi. Kalau sudah wali masyur, anaknya kena fitnah. Anaknya wali, anaknya wali, merasa anaknya wali, nggak mau dididik akhirnya. Nah. semoga disembunyikan. <laughs> Jadi wali tersembunyi. nggak usah punya keramat-keramat terlihat sudah. Keramat kita adalah nanti inda rabbil alamin. Keramat kita adalah nanti inda Rasulillah sudah. Di dunia sudah wajar saja semacam ini, rajin ngaji, belajar, mau pergi ya pakai sepeda, nyebrang laut ya pakai kapal, mau ke sawah ya sudahlah. Kalau mau sujud di depan Ka'bah sana ya naik pesawat dulu, nggak usah yang aneh-aneh, ngelipat bumi dan sebagainya. Sudah. Nggak usah diketahui orang kalau punya keramat. Agar apa? Aman buat kita dan aman buat anak anak kita. Kadang jadi fitnah buat anak-anak. Sehingga selalu kana abi wa kana jiddi. Oh, abahku punya keramat, jidku punya keramat, abahku punya keramat, kakek punya keramat. Iya, abah ente sama kakek ente, ente. angge selalu sibuk dengan keramat jiddi wa abi, abi wa kana abi wa kana jiddi wa kana abi wa kana jiddi, abi baba, dan entenya. Hanya berbangga sana sini dengan bangga dengan dia anaknya si fulan, fitnah berarti keramat abahnya untuk anaknya. Jadi fitnah. Semoga Allah menjadikan kita semua wali bastur supaya tidak jadi fitnah untuk siapapun. Allahu a'lam bishawab.